Kita akan memasuki pembahasan dalil yang ke lima. Dalil yang kelima dari bab yang pertama yaitu satu bab yang berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan tauhid yang sangat tinggi bahwa tauhid adalah kewajiban terbesar pahalanya juga paling besar sebaliknya dosa syirik adalah dosa yang terbesar Dalil yang kelima Al-muallif rahimahullahu taala berkata wa qauluhu taala dan firman Allah Subhanahu wa taala kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a Katakanlah wahai Muhammad Kemarilah kalian Akan aku bacakan kepada kalian Apa yang diharamkan oleh Rob kalian Atas kalian Allah tushriku bihi syai'a Yaitu janganlah Kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun Al-ayat Al-ayat Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasannya di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umat manusia kemarilah kalian akan aku bacakan atas kalian apa yang diharamkan kepada oleh Rob kalian atas kalian yaitu terdapat dalam surat Al-An'am ayat 151 152 153 tiga ayat ini Allah perintahkan secara khusus untuk dibacakan dan di dalam tiga ayat ini terdapat sepuluh wasiat. Wasiat satu sampai lima pada ayat yang pertama, kemudian enam sampai sembilan pada ayat yang kedua, kemudian wasiat yang terakhir di ayat yang ketiga. Kemudian kata Syekh, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Rabbukum Yang diharamkan oleh Rabb kalian Kenapa Allah tidak mengatakan Allah yang mengharamkan Tetapi Rabb yang mengharamkan Kenapa jemaah sekalian Untuk mengingatkan kita bahwa Ini adalah ketetapan Rob. Ketetapan Rob. Kalau sudah ketetapan Rob, maka kita tidak punya pilihan lagi. Nggak punya pilihan. Mau tidak mau harus terima. Dan harus kita terima dengan lapang dada, penuh dengan ketundukan dan keimanan. Kenapa? Karena ini adalah keputusan Rob. Rob itu artinya yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang terus-menerus menganugerahkan kenikmatan kepada kita, yang menguasai kita dan mengatur kita serta seluruh makhluk. Maka kalau begitu kita nggak punya pilihan. Sebab kita adalah makhluk yang diciptakan. Yang terus-menerus diberikan rezeki dan kenikmatan yang berada di bawah kekuasaannya. Jadi kita nggak punya pilihan kecuali taat, kecuali tunduk. Dan itulah sifat orang yang beriman. Apabila diseru untuk menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Walaupun sayang sekali Sebagian orang sekarang Dia baca satu ayat Dia baca satu hadis, Apa katanya? Bukan sami'na wa ata'na Kita harus lihat kondisi dulu Kita harus lihat ini cocok enggak di negeri kita Negeri kita kan katanya bukan hanya muslim Macam-macam alasannya Ya, Kita harus tunggu persetujuan masyarakat dulu. Kita harus musyawarah dulu. Bahkan kita harus teliti dulu subhanallah. Dia mau teliti dulu, ini benar enggak tidak? Dan ini kekufuran namanya. Menolak syariat Allah Subhanahu wa taala karena hawa nafsu. Ya. Jadi demikian seharusnya tatkala datang kepada kita aturan Allah, kita harus tahu ini datang dari Rabb yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, memberi nikmat yang akan mematikan kita, membangkitkan kita kembali untuk dimintai pertanggungjawaban yang menguasai dan mengatur alam ini. Maka kita enggak punya pilihan. Ya. Orang yang berani menolak ketetapan Allah taala maka dia adalah orang yang sombong. Dia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh, makhluk yang selalu butuh kepada Allah, tapi berani menolak apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Bahkan dia seringkali merasa lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini pelajaran yang bisa kita petik. Kenapa dikatakan dalam uh, kalimat atau da, kata Rob bukan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara terperinci satu persatu dari sepuluh wasiat yang terdapat di dalam tiga ayat ini. Maka jemaah sekalian perhatikanlah wasiat yang pertama. Allah tushriku bihi syai'a. Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi dari sepuluh wasiat, maka Allah sebutkan pada wasiat yang pertama, jangan berbuat syirik. Namun tauhidkan Allah. Allah. murnikan ibadah hanya kepadanya menunjukkan kepada kita inilah perintah yang paling agung makanya disebutkan pada peringkat yang pertama ya jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita keagungan tauhid bahwa tauhid adalah kewajiban yang terbesar dari sepuluh wasiat Allah sebutkan pertama kali janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita inilah konsekuensi keimanan terhadap rububiyah. Keimanan terhadap Allah sebagai Rabb. Jadi setelah dikatakan kepada kita perhatikan Robmu mengharapkan kepadamu beberapa perkara diingatkan dulu ini yang berbicara adalah Rob yang menyampaikan adalah Rob kemudian disebutkan pertama kali Allah tusyriku bihi syai'a jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun artinya mentauhidkan Allah adalah konsekuensi keimanan terhadap rububiyah. Maksudnya adalah kalau seorang hamba itu memiliki akal sehat, ya, sebagaimana nanti akan ditegaskan di uh, akhir ayat ini, bahwa orang yang mengamalkan ini adalah orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Kalau seorang hamba memiliki akal yang sehat, ketika dia sudah memahami Allah dialah satu-satunya sebagai Rob. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki kepadanya, yang mencurahkan kenikmatan, yang menguasainya, yang mengatur seluruh makhluknya. Maka orang yang punya akal sehat sudah sepatutnya dia beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Ya. Makanya setelah itu dikatakan Allah tusyriku bihi syai'a janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun kemudian jemaah sekalian kalimat syai'an di sini adalah kata nakirah kata nakirah di sini terdapat faidah sebagaimana yang sudah kita sebutkan juga pada pembahasan ayat-ayat sebelumnya Allah mengatakan jangan kamu menyekutukannya dengan syai'an sesuatu apapun kalimat syai'an adalah kata nakirah dalam konteks pelarangan fatufidul umum maka dia bermakna umum artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pengecualian dengan siapapun Allah dipersekutukan maka Allah melarang jadi tidak ada lagi yang boleh mengatakan berdoa kepada berhala betul terlarang kata mereka. Tapi kita kan berdoanya kepada wali. Masa disamakan berhala dengan wali? Maka ayat ini adalah jawabannya. Allah mengatakan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah nggak berikan pengecualian. Kalau dengan wali boleh. Kalau dengan nabi boleh. Kalau dengan malaikat boleh. Tidak. Allah melarang dalam konteks umum, sifatnya umum. Ya, Ini makna kalimat syai'an yang bisa kita petik. Ini jawaban terhadap orang-orang yang uh, membantah untuk membela kesyirikan mereka. Sebagaimana keumuman di sini juga mencakup besar maupun kecil. Jadi Allah melarang syirik besar, demikian pula syirik kecil. Demikian pula keumuman di sini mencakup sedikit maupun banyak. Ya, sedikit eh, banyak nggak boleh, sedikit pun tidak boleh. Keumuman di sini juga mencakup segala macam bentuk ibadah. Artinya, solat tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, doa juga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, sama-sama ibadah. Jadi mencakup empat macam keumuman. Ya, saya ulangi lagi, satu mencakup dengan siapa saja Allah dipersekutukan tidak boleh. Yang kedua, besar ataupun kecil. Yang ketiga, banyak maupun sedikit. Yang keempat, mencakup segala macam bentuk ibadah. Tidak boleh sedikit pun dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini uh, faidah yang bisa kita petik dari kata syai'an. Baik. Kemudian wasiat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman wa bil walidaini ihsanan dan hendaklah kalian berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Jemaah sekalian di sini ada dua pelajaran penting. Pertama, ayat yang mulia ini menunjukkan kedudukan orang tua yang sangat tinggi. Hak orang tua yang sangat besar. Buktinya apa? Diletakkan setelah hak Allah. Ya. Setelah hak orang tua, kemudian hak Allah. Kemarin sudah kita bahas, kalau begitu di mana hak Nabi Muhammad SAW? Ada yang masih ingat? Hah? Coba diulangi. Iya, bukan sama, tapi sudah tercakup di dalam hak Allah. Iya, tapi bukan sama. Ya, tentu tidak sama hak Allah dan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita bicara hak Allah, maka ketika kita menunaikan hak Allah, berarti kita juga sudah menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi tentunya daripada orang tua kita sendiri. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, anaknya sendiri dan seluruh manusia. Iya. Jadi ini faidah penting yang pertama dari ayat ini. Betapa tingginya kedudukan orang tua. Ya. Kemudian faedah yang kedua, walaupun sangat tinggi kedudukan orang tua dan dipahami oleh manusia, bahkan orang kafir sekalipun, orang kafir sekalipun pada umumnya menghormati orang tuanya. Tetapi ternyata jamaah sekalian, hak orang tua di bawah hak Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Andai orang tua kita menyuruh kita berbuat dosa, tidak ada hak bagi mereka untuk ditaati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Tapi kemudian, apakah boleh kita membentak orang tua kita karena menyuruh kita berbuat dosa? Tidak jemaah sekalian, tidak boleh. Walaupun orang tua kita memarahi kita, Kita nggak mau, kita disuruh melakukan satu perbuatan dosa atau disuruh meninggalkan kewajiban, kita nggak mau lakukan. Walaupun orang tua kita marah, mencaci maki, bolehkah kita balas? Nggak boleh jamaah sekalian. Kita sabar dan diam saja dan berikan nasihat yang baik. Ya, sama dengan uh, tidak boleh taat kepada pemerintah yang zolim. Itu bukan bermakna kita boleh memberontak. Ini salah kaprah. Betul, kita nggak boleh taat kalau disuruh maksiat oleh pemerintah. Tapi bukan berarti boleh memberontak, ini salah kaprah namanya. Ya. Jadi kita nggak boleh taat siapapun yang menyuruh, apakah itu pemerintah atau orang tua kita, apalagi cuman bos di kantor. Kalau kita disuruh berbuat dosa, disuruh korupsi, disuruh bikin laporan fiktif, disuruh tanda tangan fiktif, ya nggak boleh kita taati. Ya. Jadi hak makhluk semuanya berada di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Ayat ini kata Syekh Nusaimin rahimahullah menunjukkan perbuatan yang biasa dilakukan orang-orang musyrik dahulu. Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Allah katakan, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Itu perangai jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dahulu. Takut miskin, takut anaknya menyusahkan. Karena dia sudah miskin. Karena dia sudah miskin. Takut anaknya tambah menyusahkan. Maka dibunuh. Kata Syekh Ibn Uthimin rahimahullah. Ayat ini la mafhuma lahu. Alasan takut miskin ini tidak ada pemahamannya. Apa maksudnya tidak ada pemahamannya jemaah sekalian? Maksudnya adalah artinya boleh di jangan kita ambil kesimpulan berarti kalau kita membunuh bukan karena takut miskin berarti boleh, bukan. Bukan seperti itu pemahamannya. Cuman ini penjelasan akan kenyataan orang-orang jahiliyah dahulu. Iya. Ada pula orang-orang jahiliyah dahulu yang sudah kaya kaya tapi dia bunuh juga anaknya karena takut miskin juga. Dan itu disebutkan dalam surat Ali isra ayat ke-31. Ya. Mereka membunuh anak-anak mereka khasyata imlaq karena takut jatuh miskin. Jadi kalau dalam ayat ini dikatakan karena dia sudah miskin maka pada ayat surat Al-Isra ayat 31 dia kaya tapi takut miskin, takut anaknya jadi menyusahkan. Maka Allah tegaskan di sini, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberi rizki kepada mereka dan kepada kalian. Kami yang memberi rizki kepada kalian dan kepada mereka. Ya. Dan sebenarnya orang-orang musyrik percaya Allah yang memberikan rezeki kepada umat manusia. Tapi keimanan mereka lemah. Keimanan mereka lemah. Iya. Jadi sama saja kalau kita sebenarnya yakin Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Tapi hati kita penuh dengan kegundahan. Ya. Atau bahkan kita rela mau bekerja apa saja walaupun haram demi untuk mendapatkan rezeki. Padahal kita sebenarnya tahu Allah yang memberikan rezeki. Kok bisa-bisanya kita mencari rezeki dengan cara yang Allah murkai? Iya. Jadi ini perangai jahiliyah yang harus kita jauhi. Ya. Kemudian Syekh Nuthaimin rahimahullah taala menjelaskan satu faidah bahasa kalimat al-aulad itu mencakup az-zakar wal unsa anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Beda kalau dikatakan al-ibn kalau disebut al-ibn dalam bahasa Arab, ibnun dalam bahasa Arab, maka artinya anak laki-laki. Kalau anak perempuan, apa bahasa Arabnya? Bintun. Tapi kalau disebut walad atau jamaknya al-aulad, maka artinya adalah anak-anak mencakup laki-laki dan perempuan sebagaimana juga yang Allah sebutkan dalam ayat tentang warisan pada surat An-Nisa ayat ke-11. Iya. Yeah. Jadi inilah wasiat yang ketiga Allah ingatkan kita hati-hati jangan mengikuti perangai orang-orang jahiliyah dahulu. Subhanallah, makanya mereka disebut orang-orang jahiliyah, zamannya disebut zaman jahiliyah karena saking bodohnya sampai membunuh anak-anak mereka sendiri. Subhanallah. Ya, Kenapa alasan mereka membunuh? Ada yang takut jadi miskin, ada yang takut tambah miskin. Subhanallah. Berarti perbuatan mereka itu tidak lain muncul dari lemahnya keimanan. Bukannya imannya bukan imannya tidak ada sama sekali, bukan. Ada, tapi lemah. Oleh karena itu jemaah sekalian, dari sini kita dapat pelajaran penting. Faktor terbesar seseorang terjerumus dalam kemaksiatan adalah do'ful iman, lemahnya keimanan. Ya lemahnya keimanan. Inilah yang terjadi. Kalau kita katakan dia miskin sampai dia berbuat seperti itu, ternyata dalam surat Al-Isra dia kaya, cuman takut miskin. Ya. Jadi sebenarnya bukan karena kekayaan dan kemiskinan orang terjerumus dalam dosa. Pada prinsipnya adalah karena dhaful iman. Ya. Buktinya Rasulullah saw dan para sahabatnya pada umumnya adalah orang-orang fakir. Walaupun di kemudian hari banyak para sahabat menjadi kaya raya, tetapi di awal-awal Islam mereka hampir semuanya adalah orang-orang yang fakir. Tapi mereka tetap kuat imannya, mereka tetap beribadah dan tidak sedikit orang yang dianugerahkan kekayaan malah kemudian terjerumus dalam dosa-dosa. Ketika dia masih miskin, Masya Allah rajin ibadah. Sudah kaya malah rajin maksiat. Jadi sebenarnya bukan itu faktor utama. Bukan karena kekayaan, bukan karena kemiskinan. Tetapi karena dhaful iman, lemahnya keimanan. Dan ternyata jamaah sekalian sangat disayangkan di zaman ini masih terjadi yang seperti itu. Ya, masih terjadi yang seperti itu. Orang-orang membunuh anaknya sendiri, cuman ada beda sedikit saja. Ya, kalau dulu sudah lahir baru dibunuh, sekarang belum lahir dibunuh duluan. Ya. Dibunuh duluan sebelum lahir. Sudah dicegah kelahirannya. Alasannya pun sama. Subhanallah, alasannya sama. Khawatir nanti terjadi peledakan penduduk, nanti susah lapangan kerja. Subhanallah, Allah yang memberikan rezeki. Apa yang perlu ditakutkan? Iya. Makanya jemaah sekalian, pembatasan kelahiran kalau tidak ada sebab yang syar'i pada asalnya tidak boleh. Karena syariat memerintahkan kita untuk menikah dan memiliki keturunan sebanyak-banyaknya. Iya. Keturunan banyak maksudnya setelah dapat keturunan dididik, bukan dibiarkan. Iya. Untuk kita didik, untuk kita besarkan baik-baik. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadud al-walud fa inni bikum bikumul umam yaumal qiyamah." Menikahlah dengan wanita yang penyayang lagi subur kandungannya. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Ya. Jadi dianjurkan dalam syariat. Ya. Kecuali kalau ada kondisi darurat. Ya. Misalkan Dokter mengatakan dokter yang terpercaya, dokter ahli karena ibunya ini ada penyakit. Kalau ibunya dibiarkan hamil, maka bisa membahayakan ibunya. Maka saat itu boleh digugurkan atau yang lebih bagus dicegah kehamilannya. Ya. Dan andai sudah sampai hamil, boleh digugurkan kecuali kalau kehamilannya sudah sampai usia 4 bulan dengan alasan apapun tidak boleh digugurkan. Kenapa? Karena sudah ditiupkan ruh. Gak boleh kita membunuh jiwa untuk menyelamatkan orang lain, gak boleh. Kita membunuh anak untuk menyelamatkan ibunya gak boleh. Iya. Jadi dengan alasan apapun kalau sudah umur 4 bulan tidak boleh digugurkan atau dalam kata lain tidak boleh menyebabkan uh, janinnya itu mati karena sudah ditiupkan roh. Iya. Jadi hampir mirip. Hanya ada perbedaan. Tapi ada juga yang betul-betul mirip. Ya. Karena hamil di luar nikah malu anaknya kemudian dibunuh. Ya. Dan mungkin sekarang kalau dihitung lebih banyak dibanding zaman jahiliyah. Karena zaman jahiliyah orangnya masih sedikit. Kalau sekarang subhanallah ya. Lebih banyak terjadi sebenarnya. Ya. Jadi setiap muslim harus waspada, harus hati-hati dengan banyaknya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang tidak ada bedanya dengan orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Kemudian wasiat yang keempat wala taqrabul fawahish dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji kata Syekh ibnu Uthaymin rahimahullah perhatikanlah ayat ini Allah tidak mengatakan jangan kamu lakukan perbuatan yang keji tapi Allah katakan jangan dekati kenapa? karena larangan mendekati itu lebih kuat lebih tajam daripada larangan melakukan artinya Kalau mendekati saja sudah dilarang, melakukan tentu lebih terlarang. Iya. Jadi ini makna ayat yang mulia ini. Dan itu juga bermakna larangan terhadap dua perkara. Pertama larangan melakukan, yang kedua larangan mendekatinya. Jadi inilah salah satu keistimewaan syariat Islam ketika kita diharamkan melakukan sesuatu yang haram, maka semua yang bisa mengantarkan kepada yang haram itu pun dilarang dalam syariat. Ya. Untuk apa? Untuk mencegah. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Tidak melakukan dosa itu lebih mudah sebenarnya daripada bertobat. Sudah terlanjur berdosa baru mau bertobat itu lebih sulit walaupun bukan tidak mungkin tapi pada umumnya lebih sulit jadi lebih bagus jangan lakukan ya oleh karena itu kata Syekh seorang laki-laki diharamkan atasnya melihat wanita yang bukan mahramnya atau bukan istrinya demikian pula dilarang berdua-duaan dengannya Demikian pula kata Syekh, seorang wanita dilarang melakukan safar tanpa mahram. Kenapa? Karena semua perbuatan tersebut dapat menjerumuskan kepada perbuatan yang haram. Kepada perbuatan yang keji, perbuatan zina. Ya, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. ya Jadi semua itu dilarang demi agar kita tidak terjerumus di dalam perbuatan yang haram. Maka semua yang mengantarkan kepada yang haram juga diharamkan. Tapi jemaah sekalian, di masa ini kita perlu lebih hati-hati lagi. Sarana-sarana yang bisa mengantarkan kita kepada yang haram itu semakin banyak dan semakin memberi kemudahan kepada kita. Iya, di antaranya sarana-sarana telekomunikasi, berbagai macam jenis HP, berbagai macam jenis media-media terutama media-media sosial dan jaringan internet yang begitu mudah saat ini maka hati-hatilah ini termasuk sarana-sarana yang memudahkan kita untuk terjerumus di dalam perbuatan dosa. Dan jemaah sekalian, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita banyak-banyak berdoa, meningkatkan ketakwaan dan bertawakal kepada Allah agar tidak terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan dosa melalui sarana-sarana ini. Ya. Betapa banyak orang yang Masya Allah begitu lugu. Ya. Begitu kenal dengan media sosial, subhanallah. Pergaulannya menjadi luas, berbagai macam hal-hal yang jelek dia jadi tahu. Betapa banyak seseorang yang malu bergaul dengan lawan jenis. Tapi melalui media sosial dia begitu liar. Ya. Apalagi pakai nama samaran. Ya, pakai nomor yang gampang digonta-ganti. Subhanallah. Kita sudah sering, sudah banyak mendengarkan hancurnya sebuah keluarga, rusaknya hubungan rumah tangga berawal dari medsos, dari WhatsApp, dari BBM dan lain sebagainya. Hati-hati jamaah sekalian. Ya, maka kita disuruh menjauhi. Hati-hati. Eh, sarana-sarana -hati. uh, itu bagaikan pedang bermata dua. Kalau kita nggak pandai menggunakannya, dia akan membunuh kita, akan mencelakakan kita. Ya. Terutama anak-anak kita nggak bisa kita biarkan begitu saja. Mereka pegang HP, harus kita tahu apa isi HP-nya. Harus kita awasi. Ya, terus menerus. Jangan biarkan mereka terjerumus. Ya. Kemudian wasiat yang kelima, uh, sebelumnya Pada wasiat yang keempat Allah mengatakan ma zahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Syekh Ibnu Taimin menyebutkan beberapa penafsiran yang nampak adalah yang nampak kekejiannya yang tersembunyi adalah yang tidak terlihat kekejiannya. Iya. Jadi kekejian itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Tidak terlihat ini keji atau tidak. dan itu biasanya kembali kepada ilmu seseorang. Kalau dia mendalami ilmu agama, dia akan tahu, dia akan mudah mengenal ini salah. Tapi kalau orang nggak ngerti, sudah terjerumus dalam kesalahan, dia belum sadar. Iya. Maka inilah pentingnya menuntut ilmu agama. Kemudian yang nampak maupun yang tersembunyi, kata beliau adalah yang kalian nampakkan maupun yang kalian sembunyikan. Nah, ini terkait dengan apa yang kita sebutkan tadi. Seseorang pegang HP, nggak ada yang tahu, dia sendiri. Dia pegang iPad, pegang tablet, dia sendiri yang melihat, nggak ada yang tahu. Tetapi Allah ingatkan, jauhi perbuatan yang keji, orang mengetahui maupun orang tidak tidak mengetahui, jauhi. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kemudian penafsiran yang lain kata beliau, yang nampak adalah yang besar dosanya yang besar kekejiannya sedangkan yang tidak nampak adalah yang kecil maka semuanya hendaklah kita jauhi iya demikian beberapa penafsiran arti yang nampak maupun yang tersembunyi kemudian wasiat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtulun nafsal lati illa bilhak dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Kata Syaikh Nuthaimin rahimahullah, jiwa yang Allah haramkan itu ada empat. Yang pertama jiwanya seorang Muslim. Menghilangkan jiwa seorang Muslim ini dosanya sangat besar. Rasulullah SAW mengingatkan, la zawalu hadhid dunia ahwanu Allah min qatli rajulin Muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Ya. Makanya jemaah sekalian, kalau kita hubungkan dengan poin sebelumnya, kita diharamkan membunuh seorang muslim dan juga diharamkan kita menjadi penyebab orang muslim itu terbunuh. Iya. Kalau satu orang muslim saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Apalagi jamaah sekalian, kalau kita mengakibatkan terbunuhnya banyak kaum muslimin. Dan bukalah mata kita jamaah sekalian, apa yang menyebabkan kaum muslimin terbunuh di akhir-akhir ini. Buka mata kita jamaah sekalian. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah satu menjelek-jelekkan penguasa di media massa yang kedua melakukan demonstrasi. Ya. Lihat di Libya, di Yaman, di Suriah, kemudian di Mesir dan negeri-negeri yang lain. Awalnya terjadi ada provokator yang menjelek-jelekkan pemerintah di media massa. Kemudian masyarakat terbakar amarah, lalu mereka turun berdemonstrasi. Kemudian pemerintahnya menembak mereka. Iya. Jadi orang yang mengakibatkan perbuatan tersebut maka dia juga menanggung dosa. Bukan hanya yang membunuh, tapi yang juga mengakibatkan perbuatan tersebut. Iya. Dia juga ikut menanggung dosa karena dia penyebabnya. Jadi hati-hati ucapan kita dan tindakan kita jangan sampai menyebabkan orang lain terbunuh. Iya. Jadi buka mata kita, lihat di negeri-negeri Islam dan sangat kita sayangkan itu kebanyakan terjadi di negeri-negeri Islam dan kita memahami tidak lain sebenarnya itu juga ada permainan orang-orang kafir yang masuk ke negeri-negeri Islam untuk merusak negeri Islam. Ya. Ada permainan orang-orang kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka punya kepentingan. Jangan jangan pernah berharap uh, di negeri-negeri Timur Tengah, insya Allah sudah masuk pasukan dari negeri-negeri Barat, dari Amerika, dari Rusia, insya Allah nanti jadi aman. Jangan berharap jamaah sekalian. Mereka tuh penjual senjata. Ya. Mereka ingin menghancurkan Islam, penjual senjata dan ingin menghancurkan Islam. Bagaimana bisa kita harapkan kedamaian dunia dari mereka? Enggak laku senjatanya. Dan mereka punya niat jahat terhadap Islam walan tarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tatabi amillatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Bagaimana mungkin seorang muslim mengharapkan, wah kalau sudah masuk polisi-polisi dunia, kalau sudah masuk pasukan PBB nanti jadi aman. Ya, sementara mereka butuh adanya kekacauan supaya senjatanya laku. Ya. Jadi ini jemaah sekalian, jangan kita mau diprovokasi oleh mereka, jangan kita mau dipancing-pancing oleh mereka untuk melakukan berbagai macam kekacauan dan terjadinya pembunuhan. Ya. Dan salah satu uh, apa namanya sebab terjadinya kekacauan di satu negeri tidak lain adalah aksi-aksi demonstrasi dan itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam untuk menasihati penguasa dengan cara seperti itu. Kemudian yang kedua kata beliau, kafir zimmi yaitu orang kafir yang tinggal di negeri muslim yang tinggal di negeri muslim yang tunduk dengan pemerintah kaum muslimin di negeri tersebut itu disebut dengan kafir zimmi sudah masuk waktu isya sudah ya baik insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya semoga ada manfaatnya wabillahi taufik walhamdulillahi alamin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kita sampai pada wasiat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ Janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, jiwa yang Allah haramkan itu ada empat. Yang pertama jiwanya seorang muslim. Yang kedua jiwanya kafir zimmi. Kafir dimmi itu adalah orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan seorang muslim. Kemudian yang ketiga, kafir al-mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin untuk sementara waktu. Kemudian yang keempat, kafir musta'min orang kafir yang meminta perlindungan dari kaum muslimin. Maka apabila seorang muslim telah memberikan perjanjian baginya untuk dilindungi, seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Jadi inilah empat macam jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Maka inilah wasiat yang kelima jangan membunuh empat jiwa yang Allah haramkan tersebut. Kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu contohnya disebutkan dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin tidak halal darah seorang muslim itu ditumpahkan kecuali satu dari tiga alasan. An-nafsi bin nafs. Pertama, membunuh dibalas bunuh. Wathaybiz Yang kedua, an-nafsu bin nafsi wathaybuz Yang kedua, uh, orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina maka juga dibalak dihukum mati dengan cara dirajam. Kemudian yang ketiga wattariku lidinihil mufarik lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya berpisah dengan jamaah kaum muslimin. Maksudnya adalah orang yang murtad. Ini contoh tiga macam orang yang boleh untuk diberikan hukuman mati tetapi yang memberikan hukuman kepada mereka hanyalah pemerintah. Bukan masyarakat yang memberikan hukuman, tetapi itu adalah tugas pemerintah mem memberikan atau uh, melaksanakan hukum pidana. Iya. Ini contoh alasan yang benar. Contoh lain melakukan hubungan sejenis itu juga diberikan hukum mati sudah pernah menikah atau belum. Kalau berzina, kalau belum nikah, maka itu adalah dosa besar, diberikan hukuman di dunia, tetapi tidak sampai dihukum mati. Kalau sudah pernah menikah, dosanya lebih besar dan hukumannya sampai hukuman mati. Iya. Namun hubungan sejenis homoseksual itu diberikan hukuman mati sudah pernah menikah atau belum. Dua-duanya diberikan hukuman mati. Nauzubillah. Ini menunjukkan dosanya lebih besar daripada zina dengan selain jenis, ya, zina dengan lain jenis. Baik. Kemudian jemaah sekalian, seperti yang saya katakan tadi, di akhir ayat ini dikatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah yang diwasiatkan kepada kalian. Wasiat itu artinya sesuatu yang Allah ambil perjanjiannya atas kita untuk kita berikan perhatian yang besar. La'allakum ta'kilun agar kalian berakal. Agar kalian berakal. Artinya apa? Barang siapa yang mengamalkan ini, dia menjadi orang yang berakal. Berakal. Tapi siapa yang meninggalkan syariat Allah pada hakikatnya mereka itu enggak punya akal. Iya. Ini hakikatnya. Mereka adalah orang yang paling bodoh dan kebodohan terbesar adalah kesyirikan. Baik. Ayat ini padanya tercakup lima wasiat. Yang pertama wasiat mentauhidkan Allah, yang kedua wasiat berbuat baik kepada kedua orang tua, Yang ketiga larangan membunuh anak-anak Kemudian yang keempat larangan mendekati perbuatan yang keji Kemudian yang kelima larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan Kecuali dengan alasan yang hak Kemudian wasiat yang keenam pada ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَلَا تَكْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِيَ ahsan dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Artinya kita diperintahkan untuk melindungi harta anak yatim dan kita dilarang mempergunakan harta anak yatim untuk kepentingan selain kepentingan anak yatim tersebut. Apakah kepentingan kita ataupun orang lain? Jadi kita hanya boleh menggunakan harta anak yatim tersebut untuk kepentingan dia. Tidak boleh kita gunakan untuk kepentingan apapun kecuali dengan cara yang terbaik. Apa yang dimaksud dengan cara yang terbaik di sini? Maksudnya adalah kita kembangkan hartanya. Kita kembangkan hartanya daripada diam begitu saja, lebih baik dikembangkan. Untuk siapa? Hasilnya untuk si anak yatim tersebut. Walaupun boleh juga kita ambil seukuran upah kita di dalam mengembangkan harta tersebut. Adapun keuntungannya yang lebih banyak tentunya adalah milik anak yatim tersebut dan kita boleh ambil seukuran upah kita. Ya. Kemudian Syekh menjelaskan Makna dengan cara yang terbaik di sini mencakup apabila misalkan ada dua macam usaha untuk diinvestasikan, maka tentu kita pilih yang paling menguntungkan. Yang paling menguntungkan dan juga di sisi lain paling aman bagi harta anak yatim tersebut. Ya. Kemudian apabila di depan kita ada pilihan yang satu menguntungkan, yang kedua kurang menguntungkan, ya untung tapi sedikit. Namun yang kedua lebih baik dari sisi syariat. Kenapa? Karena nggak mengandung riba misalkan. Yang pertama menguntungkan tapi mengandung riba. Maka kita pilih yang kedua. Walaupun dari sisi duniawi lebih sedikit, tapi dari sisi syariat dia lebih menguntungkan, lebih baik. Makanya makna lebih baik di sini itu mencakup kebaikan dunia dan kebaikan agama. Tentu kebaikan agama lebih didahulukan dibanding kebaikan dunia. Hatta yabluga asyuddah sampai dia berumur dewasa. Apa yang kita lakukan kalau dia sudah dewasa? Maka kita serahkan harta miliknya. Karena dia masih kecil kita tahan. Kita di berikan amanah menyimpan harta anak yatim, simpan sebaik-baiknya. Ketika dia sudah dewasa, maka kita serahkan uh, hartanya kepadanya. Dewasa di sini kata Syekh adalah dia memiliki kekuatan akal dan kekuatan badan. Maksudnya dia sudah cukup pintar untuk mengelola hartanya secara fisik, dia pun juga mampu untuk mengelolanya. Maka kita serahkan kepadanya. Kemudian Syekh menjelaskan itu bisa dilihat orang yang sudah dewasa. Dewasa dalam artian di sini adalah berumur balik. Itu bisa dilihat dari tiga tanda. Tanda yang pertama adalah dia sudah mencapai umur 15 tahun. ya itu minimalnya. Dia sudah balik. Kemudian tanda yang kedua Tanda yang kedua adalah sudah tumbuh bulu-bulu kemaluannya. Kemudian tanda yang ketiga adalah dia sudah mengeluarkan air mani. Kemudian satu lagi yang keempat, tanda balik bagi wanita adalah haid. Baik. Kemudian wasiat yang berikutnya yaitu yang ketujuh wa auful kayla wal wa auful kayla wal mizana bil qist. Hendaklah kalian memenuhi takaran dan timbangan dengan keadilan. Inilah wasiat Allah yang ketujuh. kita disuruh berbuat adil di dalam menakar seperti menakar beras misalkan atau buah-buahan dan menimbang contohnya menimbang daging dan semisalnya ya tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ayat ini juga mengandung perintah berbuat adil dalam setiap transaksi dan dalam setiap muamalah dengan orang lain. Memberi ataupun menerima. Membeli ataupun menjual. Maka kita harus berlaku adil. Jadi enggak terbatas yang ditakar dan ditimbang saja, tetapi mencakup semuanya. Ini hanyalah contoh. Ya, contohnya dalam menakar dan menimbang berlaku adil. Demikian pula dalam perkara yang lain. Kemudian kata Allah di sini, la nukallifu nafsan illa wus'aha kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya adalah misalkan ada kekurangan-kekurangan sedikit, ada kekurangan-kekurangan sedikit di dalam takaran atau timbangan yang kita susah untuk menyempurnakannya. Maka Allah maafkan. Itu maknanya kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ya misalkan dia mengukur beras mungkin ada kurang satu butir. Ya, satu kilo tapi kurang satu butir. Maka yang seperti ini tentu sangat sulit untuk dipastikan. Artinya kalau masih mungkin dipastikan, masih mungkin dipastikan, harus kita pastikan. Tapi kalau sulit kita pastikan ukurannya, maka kita berbuat semaksimal mungkin. sesuai dengan kesanggupan kita. Di luar kesanggupan kita, maka Allah maafkan. Baik. Kemudian wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu. Dan apabila kalian berucap, maka berucaplah dengan adil. Iya. Kata Syekh, maknanya adalah ucapan yang kalian katakan maka wajib bagi kalian untuk berlaku adil. Adil. baik untuk dirimu sendiri atau untuk selainmu. Ya. Baik itu yang menguntungkan kamu atau merugikan kamu dan menguntungkan orang lain. Kalau benar katakan benar, yang salah katakan salah. Ya. Walaupun mungkin kalau kita katakan benar akan merugikan orang dekat kita dan menguntungkan orang yang mungkin tidak kita sukai. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan wala yajrimannakum syana'anu syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawa kamu berlaku tidak adil berlaku adilah kamu karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan siapa kaum yang dimaksudkan di sini ya Mas kalian orang kafir artinya kita wajib benci kepada orang kafir, tapi bukan berarti kita berbuat zolim kepada mereka. Iya, bukan berarti karena dia kafir kita benci sama dia, kita hutang kepada dia nggak mau bayar, ya harus bayar. Apalagi kalau dia masih muslim, iya. Jadi nggak boleh berlaku adil, eh, afwan nggak boleh berlaku zolim kepada orang kafir sekalipun, iya. Apalagi kepada sesama muslim. Tapi di sini Allah tidak mengatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Beda dengan sebelumnya. Kenapa demikian? Kata Syekh, karena di dalam ucapan enggak ada kesulitan. Ya, beda dengan mengukur, menimbang, ada kesulitan di situ. Mungkin ada kurang sedikit. Tapi dalam mengucapkan yang benar enggak ada kesulitan. Artinya, kita nggak boleh beralasan. Aduh, saya nggak enak. Saya mau katakan yang benar, tapi ini orang dekat saya nggak boleh. Nggak ada kesulitan di situ. Katakan yang benar. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah. Wa aimullahi Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha demi Allah andainya Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri aku sendiri yang akan memotong tangannya. Iya. Subhanallah, ini keadilan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Makanya ditegaskan dalam ayat ini, walau kana dha kurba, meskipun ucapanmu itu merugikan kerabatmu yang terdekat. Yang hak katakan yang hak, yang batil katakan batil. Iya. Kemudian wasiat yang kesembilan, wa bi ahdillahi aufu. dan ini wasiat yang ke yang terakhir di ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua terdapat empat wasiat. Wa bi ahdillahi aufu kata Allah dan dengan perjanjian Allah maka tunaikanlah. Dengan perjanjian Allah tunaikanlah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan perjanjian Allah yang dimaksudkan di sini adalah ibadah kepadanya. semua perintah-perintahnya yang wajib kita amalkan dan semua larangannya yang harus kita tinggalkan. Itu adalah perjanjian Allah. Iya. Ada juga penafsiran yang lain disebutkan para ulama, perjanjian Allah yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah semua perjanjian kita dengan makhluk. Maka itu juga perjanjian Allah. Kenapa dikatakan perjanjian Allah? Allah perintahkan kita untuk memenuhi janji. Maka itu disebut perjanjian Allah. Jadi setiap perjanjian kita dengan makhluk, pada hakikatnya itu juga perjanjian kita dengan Allah harus kita tunaikan. Makanya jemaah sekalian, urusannya bukan hanya dengan makhluk tersebut, urusannya juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mengkhianati janji kita, maka itu adalah kezaliman. Di samping kita harus bertobat kepada Allah, kita juga minta maaf kepada orang tersebut. Ya. Kemudian ayat ini ditutup dengan firman Allah, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian mengambil nasihat darinya. Ya. Jadi di sini ada empat wasiat dalam ayat yang kedua. Pertama, larangan mendekati harta anak harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Kemudian perintah memenuhi takaran dan timbangan dengan keadilan Kemudian yang ketiga perintah berbuat adil dalam ucapan. Kemudian yang keempat perintah memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk ayat yang terakhir dan wasiat yang terakhir, wasiat yang ke sepuluh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kata Syekh Nuthaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan jalan Allah yang lurus di sini adalah semua wasiat Allah yang disebutkan di dalam sepuluh wasiat ini maka Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalan yang lurus tersebut yaitu mengamalkan semua wasiat ini iya kemudian bisa juga bermakna umum yaitu syariat Islam itu sendiri syariat Islam itu sendiri itulah jalan Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu para ulama juga menafsirkan yang dimaksud dengan jalan Allah yang lurus di sini adalah jalan yang dilalui oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itulah maksud jalan Allah yang lurus. Oleh karena itu juga Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan wala tattabi'us subula jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain fatafarraqa bikum an sabili Karena jalan-jalan yang lain itu akan menyebabkan kalian tercerai berai dari jalan Allah. Maka beliau menjelaskan, jalan-jalan lain yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah al wa wasyubuhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. ya. -syubhat. Bid'ah artinya yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syubhat artinya ucapan-ucapan yang nampak benar tapi enggak punya dalil, enggak berdasarkan dalil atau bertentangan dengan dalil tapi kelihatannya benar. Padahal bertentangan dengan dalil yang sahih. Iya. Itulah yang disebut dengan jalan-jalan yang lain. Maka siapa yang mengikuti perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama dan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itulah orang yang memecah belah agama yang akan mencerai beraikan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat wasiat yang ke-10 ini adalah perintah mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah beliau dan menjauhi semua ajaran-ajaran yang diada-adakan dan tidak berdasarkan dalil yang sahih. Kemudian Allah berikan penegasan yang sangat penting di akhir ayat. Zalikum wasakum bihi la'allakum ta'takun". Yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Maka jemaah sekalian, kita tidak akan pernah meraih ketakwaan sampai kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baru yang mengada-ada di dalam agama yang tidak beliau contohkan dan tidak berdasarkan dalil ya kemudian jemaah sekalian betapa pentingnya 10 wasiat ini sampai-sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala. Siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atas wasiat tersebut stempel beliau. Ya, jadi semacam ada kertas, kemudian ada stempel beliau di situ. Sah, ini wasiatku. Maka siapa yang ingin lihat wasiat tersebut, cukuplah dia membaca ayat yang mulia ini yaitu tiga ayat surat Al-An'am ayat 151 152 153 dimulai dari kul ta'alu ila kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'an katakanlah wahai Muhammad kemarilah kalian aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian Allah tushriku bihi syai'an Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun Sampai firman Allah Di ayat yang terakhir Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u Wa la tattabi'u subul Bahwasanya inilah jalanku yang lurus Ikutilah jalan itu Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain Yang akan mencerai beraikan kalian Dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Al-ayah Jadi jemaah sekalian Ayat ini dibuka dengan perintah mentauhidkan Allah dan ditutup dengan perintah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Ibnu Mas'ud tidaklah bermaksud tidaklah bermaksud mengabarkan kepada kita bahawa betul-betul ada kertas yang tertulis di situ wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau berikan stempel. Tidak sebenarnya. Tapi beliau maksudkan di sini adalah andai Nabi sallallahu alaihi wasallam mau berwasiat maka beliau pasti berwasiat sesuai dengan wasiat Allah dan beliau akan memilih 10 wasiat ini menunjukkan apa? 10 wasiat ini adalah wasiat-wasiat yang terpenting bagi setiap hamba untuk diamalkan. Walhamdulillah mungkin kita cukupkan sampai di sini penjelasan tentang 10 wasiat Allah dari ringkasan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Semoga ada manfaatnya, mungkin ada sedikit tanya jawab. Saya persilakan. Kalau tidak ada kita tutup. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.